sebagaimana tadi diumumkan oleh saudara pengacara bahwa pengajian kita pada malam ini <clears throat> merupakan pengajian penutupan tahun ini. Dalam acara kita pada malam ini, insya Allah seperti biasa kita akan baca satu dua ayat Quran dengan asbab nuzulnya kemudian satu dua hadis <clears throat> Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu saya ada saran pada para ulama yang sampai sekarang masih membicarakan masalah khilafiyah di saat-saat seperti begini ini. Akhirnya saya akan juga jelaskan tentang pengumuman dari saudara panitia tadi mengenai pengajian yang akan kita mulai di Langgar Yapi di Jalan Kancil Mas, insya Allah. <clears throat> Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita sekarang mulai membaca ayat 177 surat Al-Baqarah. yang bunyinya billahi A'udzubillahi rajim.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 Apakah gerangan itu? Maka Rasulullah SAW diam sebentar. Jibril datang menurunkan ayat laisal birra ila akhir. Jadi jelas di dalam masalah yang masih hangat tentang pertukaran kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah di mana Quraisy yang kafir yang kaum muslimin juga merasa lega dengan adanya penggantian arah atau kiblat untuk dijadikannya patokan sholat buat kaum muslimin sepanjang masa itu di dalam permulaan ayat ini disinggung oleh Allah. Bukanlah suatu kebajikan itu berupa kamu mengarahkan wajahmu ke timur atau ke barat. Jadi letaknya Al-Haram dengan Baitul Maqdis di saat itu merupakan timur dan barat. Kalau ini disinggung pada waktu itu, maka jelas itu mempunyai arti bahwa itu sebetulnya yang kedua yang lebih utama daripada itu adalah al-imanu billah imanmu kepada Allah itu maha atau ibu atau empunya kebajikan sehingga tidak mungkin seorang dinamakan ini orang berbuat kebajikan kalau tidak ada landasan iman. Karena itu orang kafir amalnya tidak diterima. Walaupun maksudnya baik. Dan tidak berpahala. Jangankan orang kafir. Orang muslim saja yang tidak sholat. Akan disiksa oleh Allah dengan 15 macam siksaan enam di dunia empat dikubur tiga setelah bangun walhasil banyak proses perisahan ini hanya karena dia tidak sholat antara siksaan itu doanya tidak diterima artinya doa itu tidak dibukakan pintu langit tidak dikeataskan itu doa di mana tempat ijabah dan kabur jadi juga bagi orang yang Kafir lebih lagi. Jadi kalau orang kafir sedekah, sedekah itu tidak diterima oleh Allah sebagai satu amal yang diberi thawab. Sebab alamatnya tidak kepada Allah, pasti. Alamatnya untuk dia dihormat orang atau untuk ditaati orang, dia mengeluarkan duit untuk memancing Anda mentaati dia. Seperti Amerika kalau bilang kami bantu Indonesia, apa bantuan itu karena Allah. Pembantuan itu hanya betul-betul ikhlas. Pertama bantuan itu utang. Dan utang itu harus bayar pakai rente. Dan ada maksud-maksud dan ikatan-ikatan yang lain. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Jadi yang penting al-iman apa itu iman? Itu disebutkan. Yang prinsip kita pakai sekarang dalam rukun iman adalah percaya pada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada nabi, dan akhirnya Allah dan qadar. Saudara-saudara, ini rukun-rukun iman harus dijadikan pedoman hidup. Itu bir. Pedoman hidup yang di setiap masa dan setiap ruang dia betul-betul mengangkat manusia itu mengangkat derajatnya mengangkat namanya dan masyarakat itu sendiri karena itu iman pada Allah harus juga disertai dengan iman kepada hari yang akhir hari kiamat karena hari kiamat adalah hari balasan kalau orang tidak percaya pada hari balasan, berarti amalnya tidak akan baik. Tidak akan disengaja untuk dijadikannya suatu uh, celengan buat hari di mana dia akan menghadapi nanti. Wal malaikah, wal kitab, wal nabiyyin wa atal mal dan membelanjakan duitnya dengan kesukaannya dan kerelaannya kepada sanak saudara saudaranya dan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang terputus dalam perjalanan tidak punya ongkos dan kepada orang-orang yang minta-minta dan kepada hamba-hamba sahaya kemudian diulangi lagi bab rukun Islam wa aqamas salah wa ata zakah kemudian memenuhi janjinya sebagai muslim kalau mereka berjanji lalu mereka yang sabar orang-orang yang sabar di dalam keadaan suka maupun duka dalam keadaan yang sesulit sulitnya yang sekritis-kritisnya dia tetap sabar kuat wahinal ba's dan sabar waktu di dalam peperangan melawan lawan-lawan Allah. Mereka itulah yang kami beri nama orang-orang yang benar, jujur, yang sadiq dan mereka itulah yang dikatakan orang ahli takwa. Jadi jelas daripada kesimpulan beberapa masalah ini itu namanya albir itu namanya orang yang mempunyai kebajikan dan berpatokan hidup dengan satu khitoh yang jelas dan yang nyata. Karena itu orang mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Rasulullah SAW menerima ini dari wahyu maka orang itu dipanggil mana tadi yang menanyakan tentang bir dia bilang saya ya Rasulullah dengarkan ini jawabannya dibacakan ayat ini Masyarakat muslimin kalau ayat ini turun 1300 tahun lebih dulu 1300 lebih maka ayat ini sekarang mempunyai arti yang lain jadi dalam segi apa saja ayat ini masih bisa dipakai pada untuk seorang pribadi atau pemerintahan kalau ada satu pemerintahan Islam misalnya jadi itu pemerintahan Islam tidak boleh ke barat tidak boleh ke timur kalau di zaman sekarang, di tahun-tahun ini, nama Barat dan Timur diartikan nama komunis dan imperialis Barat, maka komunis di Timur dan Amerika di Barat ini tidak boleh kita jadikan pegangan, tidak boleh kita berpegang dari, dengan salah satu daripada kedua negara raksasa itu. Nah. Dan karena ayat itu sampai hari ini masih bisa digunakan oleh tiap pribadi. Kalau tidak ada negara Islam, maka pribadi muslim harus mengamalkan ayat ini. Imanmu tegakkan benar-benar dalam hatimu. Kemudian, imanlah engkau dengan syarat-syarat atau rukun-rukun iman yang selanjutnya duitmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu ditakdirkan oleh Allah untukmu belanjakan sedapat-dapatnya kepada anak-anak yang disebut oleh Allah Ta'ala <coughs> keluarga sanak keluarga sendiri anak-anak yatim orang-orang miskin dan alangkah banyaknya ini di zaman kita sekarang ini orang yang miskin anak yatim iblis sabil orang yang minta-minta di tiap gang di tiap jalan orang minta-minta itu jangan kita sampai tolak mereka itu. Berilah mereka itu sekuat tenaga kita untuk memberikan. Biarpun sedikit, tapi tidak kita tolak. Kemudian kembalilah Anda kepada masalah sholat. Tegakkan sholatmu. Sebab dalam ayat ini dia bilang, wa aqamas sholat. Tidak, arti, tidak ada artinya seorang muslim kalau sholatnya tidak tertegakkan betul-betul. Tidak rapi. Kalau susunan kalau di kalau jamaah tidak rapi susunan sofnya. Kalau pribadi, sholat pribadi misalnya sendirian. Itu rukuk sujud dengan tumak Itu artinya aqamah sholat Sampai kepada wudhunya sholat itu pun harus kita teliti ada orang wudhu semaunya saja itu air dilemparkan begini di mukanya, ini masih kering. Sekitar telinganya ini ke muka masih kering. Itu wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, dia tidak menjamu rohnya. Dan itu tidak diterima amalnya itu oleh Allah. Jadi artinya iqam, aqamas sholah ini luas Sholat dalam arti yang luas Artinya sholatmu itu harus sempurna Sekuat tenagamu Konsentrasikanlah pikiranmu waktu sholat Seorang sholat Pikirannya bukan di dalam sholat Pikirannya di luar sholat Artinya di luar yang dia e, kerjakan Itu sebabnya sebagian ulama mengatakan Harus orang itu mengerti maknanya sholat itu jadi ibadahnya ini mantap. Baru menjadi bir. Kalau ibadah itu tidak mantap, tidak ada bobot, bukan bir. Walaupun formalitasnya menurut ahli fikih diterima, tetapi manfaatnya tidak ada. Atas zakat. Zakat yang merupakan suatu yang berat bagi kaum muslimin yang tidak kuat imannya maka itu pertama dia bilang man amana billah iman kalau sudah kita beriman segalanya itu enteng bangun malam ringan puasa ringan malah girang dia kalau mau menerima bulan puasa bulan ibadah bulan pengampunan bulan dimana Allah menurunkan rahmat dia senang tapi orang yang sholatnya tidak ya, yang imannya tidak kuat menerima bulan Ramadan ini seperti dia mau dimasukkan penjara pada bulan Ramadan al-awliya wal ulama kalau menerima bulan puasa ini seperti dia menerima ratusan juta rupiah girangnya dia karena itu Ramadan adalah tempat puasa tempat ibadah wa aqama salat wa ata zakat apa sebab zakat itu berat? Sebab kepercayaan kita kepada Allah yang akan mengganti zakat yang kita keluarkan itu tidak kuat. Jadi dia khawatir miskin. Sedang di satu pihak setan menakut-nakuti terus. Kerjanya setan di dunia itu adalah menakut-nakuti orang akan mati. Menakut-nakuti orang miskin. Menakut-nakuti orang bahwa kamu nanti begini, nanti begitu. Kalau kamu pergi haji, bagaimana anakmu kau tinggal istrimu, masih muda kau tinggal kamu tidak kuat lebih baik jangan dulu tunda dulu tunda dulu sampai akhirnya tidak haji sama sekali itu kerjanya setan kamu nanti kalau kamu sedekah sudah duit sudah di tangan sudah mau dikeluarkan untuk uh, jariah lusa berpikir berpikir lagi setan punya pikiran masuk akhirnya buruk itu duit ditarik kembali Lantas akhirnya tidak sodakoh. Jadi yang penting di sini adalah iman billah wal yaumil akhir. Seterusnya. Kemudian al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Seorang muslim sekarang harus menepati janjinya. Yang pertama kita harus tepati adalah janji kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku, semua itu untuk Allah. Tepatilah janji ini. Jangan kita sedang membaca itu, tapi pikiran kita sudah di luar itu. Pikiran kita sudah akan uh, meninggalkan beberapa amalan ibadah yang soleh. Amalan yang soleh itu. Lalu di dalam menghadapi lawan, kita harus sabar Walaupun umat Islam sekarang tidak dalam keadaan perang fisik, tapi perang ideologis. Dan perang ideologis tidak kurang hebatnya daripada perang fisik. Perang ideologis perlu ketelatenan, ketekunan, kesabaran, keuletan. Sana mengatakan demikian, kita mengatakan begini. Terus. Dengan segala risikonya harus dipikul oleh umat Islam. Harus sabar menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak cuma kita orang seorang tapi harus dicontohkan, diteladankan, didakwahkan, diajarkan. Tanpa memaksa orang untuk masuk agama kita, tapi kita harus berdakwah. Begitulah maksud daripada ayat ini. Ayat yang kedua, ayat 1, 8, 6. yaitu yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'an falyastajibuni li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Salah satu dari sebagian sahabat tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat dengan kita sehingga kita akan munajat dengan beliau dengan cara eh, seperti kita berbisik-bisik ataukah dia itu jauh lalu kita panggil dia Nabi SAW diam sebentar kemudian turun ayat wa idha sa'alaka ibadi anni apabila hamba-hambaku menanya engkau menanyakan aku kepadamu ya Muhammad maka katakan kepada mereka bahwa aku ini dekat qarib aku menyambut doa atau meloloskan, mengkabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia meminta daripadaku. Maka pertama-tama hendaknya mereka itu menyambut ajakanmu. Dia masuk Islam. Kemudian dan percaya denganku. Percaya akan adaku. Akan adanya aku Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarsyudun saudara-saudara percaya dengan Allah adalah syarat mutlak bagi segala-galanya seperti tadi juga doa diistijabahkan oleh Allah dan amal kita diterima oleh dia itu termasuk adalah syarat eh, dengan syarat al-iman billah Jadi ada ada kaul lagi tentang turunnya ayat ini yaitu apa yang dikatakan oleh Yahudi dari penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, bagaimana kamu katakan bahwa Tuhan itu mendengar doa kita? Sedang kau sendiri berkatakan bahwa antara kita dengan langit perjalanan ratusan tahun cahaya. Mas, masirat mi'atil a'wam dan tiap te, dan tiap langit tebalnya juga ratusan tahun. Bagaimana dia bisa mendengar kami? Maka turun ayat ini. Ini qarib. Jadi Allah itu subhanahu wa ta'ala maksud ayat ini akan menghilangkan pikiran Bani Israel dan pikiran ahli kitab yang mengatmosfermiskan Tuhan jadi Tuhan itu dijasadkan oleh kaum yang pernah mendapat kitab suci itu. Jadi jangan kamu bayangkan Tuhan itu di langit atau di bumi. Tuhan itu di segala tempat. Dia mendengar suaramu. Dia mengetahui isi hatimu. Dia lebih dekat daripada urat nadimu. Begitu dalam ayat yang lain. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Warid ini otot yang besar di leher ini. Kami lebih dekat daripadamu daripada otot lehermu itu Ma'asyiral muslimin, bagi kaum muslimin, bagi kita kaum muslimin, suatu uh, ajaran atau suatu yang digambarkan bahwa Allah itu tidak berjasad sehingga dia mesti menempati salah satu ruang di atas atau di bawah. Benar, malaikatnya di atas. Mahligai kerajaannya di atas. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak di atas, tidak di bawah. Itu semua sekedar simbol bahwa kami memiliki ini. Kami memiliki ini planet-planet yang kamu lihat, tapi kami tidak menempati itu. Kami tidak perlu tempat. Memang secara akal tidak bisa dipikirkan. Bagaimana ada sesuatu yang ada tapi tidak bertempat? Tetapi Iman bila harus mengatakan dia menguasai tempat. Dia menciptakan tempat. Kalau pada malam kemis yang lalu kita disebut, kita dengar sejurus tentang masalah gerhana bulan dan matahari. Bagaimana itu bulan eh, jalan dengan satu wajah. Belakangnya itu gelap. Kalau bumi bulat. Jalan berbulat. Ini jalan begini dan macam-macam. Masing-masing saling tarik menarik. Daya tarik bumi, daya tarik planet-planet itu tarik menarik. Antara lain kenapa kita disuruh sholat? Kata Ustadz Abdurrahman Syahab bahwa kita bisa saja karena supaya kita tidak pergi melihat-lihat matahari saja terpesona oleh jalannya matahari waktu gerhana tapi kita kerja ibadah. Tapi ada juga takwil bahwa masa gerhana adalah masa bahaya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat bahaya atau mengetahui ada bahaya dia terus fazi'ah ila salah. Begitu riwayat Bukhari. Fazi'ah ila salah. Nabi itu kalau melihat angin deras kencang dia terus salat. Melihat sesuatu yang lain dari yang lain dia fazi'ah ila salah. Artinya dia itu mohon, ya Allah Engkau jangan, jangan jadikan ini uh, eh, buruh ini menjadi petir yang memakan kita, menghancurkan kita. Lama ja'alha riyahan, wala taj'alha rihan. Sebab ada kaum-kaum nabi-nabi dahulu disiksa oleh Allah dengan angin. Disapu sama sekali itu negeri dengan angin. Dan kekuatan angin bukan sedikit, saudara-saudara. Gempa itu semuanya menyebabkan kita semuanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia berdialog dengan alam raya. Jadi kalau ada sesuatu yang berbahaya atau menakutkan, Rasul terus pergi sholat. Juga gerhana. Dan malah sholatnya agak panjang. Sebab seperti besok tanggal 11 Juni ini, itu bulan terlalu dekat dengan matahari, ya, dengan bumi dan kalau begitu dekat, sampai daya tariknya ini lepas, dia natap seperti kita ambil besi sembrani dengan jarum, kita dekatkan, kita dekatkan sampai itu jarum pergi ke sini. Bagaimana saudara bayangkan ini alam jadi bagaimana? Hancur kita semua ini. Kalau bola yang berat ini bertatapan dengan bulan yang juga berat, bayangkan apa halnya kita. Rasulullah SAW menyuruh lekas-lekas kita ambil wudhu untuk sholat al khusyuk dari mulai keadaan itu sampai selesai biarpun sudah selesai sholatmu jangan kamu buru-buru selesaikan artinya kamu sudah diselamatkan oleh Allah SWT ini pengambilan sebagian ulama tentang adanya gerhana itu jadi Ayat yang berikut ini tadi kaum Yahudi mengatakan bagaimana Tuhanmu jauh kok bisa mendengar tah doa kita. Turun ayat ini tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tinggal kamu buka mulutmu saja untuk memohon. Ada seorang ahli tasawuf dengan kata lucu dia bilang bondo kita ini cuma mulut saja kita buka. Kita minta dan segala-galanya nanti akan diatur oleh Allah kita tidak disuruh lebih daripada mendoa Udhuri astajib lakum wahai kaum muslimin lebih-lebih di saat seperti sekarang di saat kita harus mendoa lebih-lebih dari segala yang kita bayangkan adalah di bulan Ramadan yang akan datang kita harus mendoa dan sebanyak-banyaknya doa kita minta Sekian saudara-saudara mengenai tafsir dan kita sekarang akan pindah kepada hadis. Hadis yang kita akan baca malam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas tentang tanda-tanda hari kiamat supaya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kaget. Yang kedua supaya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia-sedia. Kalau sudah melihat tanda-tanda ini, dia harus lebih tekun lebih hati-hati dalam dalam segala gerak-geriknya lebih beriman lebih khusyuk jadi kalau punya duit jangan terlalu lama ditunggu kalau punya kekuatan jangan dibuang kepada maksiat kalau mempunyai kesempatan waktu jangan diisi dengan main halma main catur atau main remi main macam-macam ini harus kita isi dengan yang berisi betul So, masanya sudah dekat. Nah, kita baca sekarang hari kiamat. Ini muqaddimatil kiamat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda daripada riwayat Ibn Abbas yang mengatakan menceritakan Ibn Abbas menceritakan bahwa kami bersama-sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke haji namanya haji wada si untungnya sahabat Nabi ya bisa haji bersama Rasulullah saw haji wada dan haji wada itu haji terakhir habis itu Nabi saw Alaihi um, berumur cuma ada yang bilang e, berapa bulan dan berapa hari ada yang bilang 80 hari dan sebagainya jadi habis itu Rasulullah SAW meninggal di dalam haji wada ini Rasulullah SAW mengeluarkan menitipkan banyak titipan kepada umatnya banyak titipan kepada umatnya antara titipan yang paling berat yang paling besar Quran saya tinggalkan kepadamu Quran dan sunnatku ada dalam hadis yang lain dan yang juga sahih Quran dan keluargaku itrah dua-duanya sahih kalau dikatakan Quran dan sunnah ya sudah jelas Quran dengan sunat beliau. Sunat itu kelakuannya yang merupakan tafsiran dan prakteknya ini. Nah, kalau dikatakan itrah keluarga ahli bait maka maksud Rasulullah SAW Quran dan sunnah ini harus ada yang menjalankan yaitu itrah dua-duanya hadis dibenarkan oleh para ulama jadi di kalangan ahli sunnah mengambil kedua hadis itu. Dan kita sekarang melanjutkan pembicaraan Ibnu Abbas. Hajjajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajjat al-wada'. Fa bab al-Ka'bah. Thumma aqbala alaina biwajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke arah pintu Ka'bah. Dia berpegang dengan pintu Ka'bah. Dia menghadap kita. Biwajhi Fakal. Kemudian beliau berkata, "Ala ukhbirukum bi asyrafis sa'ah?" Maukah kamu kuberikan tanda-tanda hari kiamat? Sahabat dan waktu itu paling dekat orang pada beliau Salman. Salman Al-Farisi. Lalu Salman berkata, dan semua para sahabat mengatakan, mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mulai bertanya. Inna min asyratis sa'ati idha'atus sholah. Tanda-tanda hari kiamat orang menggampangkan sholat. Orang membuang sholat artinya sudah tidak merasa berkewajiban beramal sholat. Jadi mengentengkan sholat. Kadang-kadang sholat asar sudah hampir kurang 2-3 menit maghrib. Dipercepat sampai maghrib masuk habis sholatnya bahkan kadang-kadang sebelumnya wattiba'u syahawat mengikuti keinginan-keinginan dan hawa nafsu jadi syahwat diikuti oleh orang pada masa itu apabila manusia-manusia sudah mengikuti syahwatnya syahwat ini bisa dibagi pada banyak bagian syahwat kepada dunia syahwat kepada nafsu birahi eh, atau seks syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada macam-macam. Kalau sudah kita selalu melampiaskan syahwat kita untuk hal-hal semacam itu, itu sudah merupakan tanda hari kiamat. Dan mengikuti hawa nafsu. Dan membesar-besarkan harta. Dan menjual agama dengan dunia Di saat itu Rasulullah SAW bersama di saat itu hati seorang mukmin akan melumer seperti lumernya garam di air sebab dia melihat mungkar dia tidak bisa merubah mungkar menjadi kebaikan mungkarat berkecamuk di hadapannya maksiat berkecamuk di hadapannya dia tidak bisa merubah itu jadi kalau kita di hari ini melihat gadis-gadis liwat dengan pangkal tangannya terbuka kita tidak bisa bilang sama dia hei eh, pakailah engkau hijab pakailah kudung pakailah aturan ajaran Islam dalam berpakaian tidak bisa bahkan tidak berani begitu disambut dengan ejekan atau kita dimarahi atau malah dia merasa dia benar lalu Salman bertanya ya Rasulullah apakah hal-hal semacam itu akan terjadi Rasulullah SAW bersabda demi Allah yang nyawaku di tangannya akan terjadi ya Rasulullah ya Salman dan di saat itu umat manusia akan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang zalim dan wazir-wazir menteri-menteri yang fasik dan orang-orang yang dikatakan amanat tetapi lantas berkhianat orang-orang yang diamanati sesuatu lalu dia berkhianat Salman bertanya ya Rasulullah apakah itu nanti akan terjadi dia bilang, ya Salman, demi Allah yang nyawaku di tangannya itu akan terjadi. Dan di saat itu ya Salman, mungkar menjadi ma'ruf dan ma'ruf menjadi mungkar. Dan orang yang khianat dipercayai, diserahi segala pekerjaan. Dan sebaliknya, orang yang baik ditinggalkan. Orang yang bohong dipercaya dan orang yang jujur dibohongkan. Salman bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hal itu akan terjadi sampai begitu?" Dia bilang, "Ya Salman, iwallazi nafsi biyadih." Indaha imaratun nisa. Nanti perempuan ikut berkuasa, ikut menentukan, ikut membuat hukum dan undang-undang. Lalu Rasulullah SAW menyambung wa yajfur rajulu seorang lelaki bisa tidak berkesetujuan dengan kedua orang tuanya bisa gad, bisa clash dengan kedua orang tuanya tetapi dia berbaik budi kepada teman dan konco kon, konconya Jadi aneh. Seorang bisa tidak cocok dengan kedua orang tua, tetapi dengan kawan-kawannya baik. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, dan akan ada satu bintang berekor akan terbit. Dan akan terbit bintang berekor. Salman bertanya, Ya Rasulullah, wa inna hadha makain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi إي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة di saat itu ya Salman seorang perempuan mem membantu bersama-sama suaminya dalam bekerja dan berdagang dan hujan di saat itu malah membawa panas hujan tidak membawa dingin tapi panas orang yang tidak punya dihina wa ar-rajulul orang yang tidak punya dihina kalau ada orang jual jual beli dia bilang saya ini hari tidak menjual apa-apa di pasar-pasar mereka bilang wah ini hari saya tidak jual apa-apa kalau dia jual, dia bilang saya tidak untung apa-apa. Dan tidak kamu kelihat, tidak melihat orang, melainkan itu orang ngersulo. Seakan-akan dia maitu Allah subhanahu wa ta'ala. Salman berkata, Ya Rasulullah, wa inna hadha lakain. Qala iya alladhi nafsi biyadihi ya, ya Salman. Indaha yalihim aqwamun in takallamu qataluhum wa in sakatu istabahuhum nanti akan ada satu grup atau kelompok manusia yang berkuasa kalau ada orang berbicara di mulut tapi kalau mereka diam diiles-iles diinjak-injak mengambil hak-hak mereka dan memperkosa kehormatan mereka. Sehingga kamu tidak melihat orang waktu itu melainkan orang yang takut dan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Salman berkata sampai begitu ya Rasulullah akan terjadi. Rasulullah SAW bersabda, Iwan nafsi biyadih." إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وشيء من المغرب يلون أمتي فالويل لضعفاء أمتي منهم يلين أمتي nanti katanya ada orang-orang dari barat ada orang-orang dari timur berkuasa atas umatku celaka umatku waktu itu ini Rasulullah SAW mengatakan demikian tetapi tidak mesti orang barat orang timur tapi fikiran barat fikiran timur komunisme sosialisme dan kapitalisme demokratisme ala barat dan sebagainya dan sebagainya itu bisa saja فالويل لضعفاء أمتي منهم والويل لهم من الله mereka tidak merahmati anak yang kecil mereka tidak menghormati orang yang tua mereka tidak bisa memberi maaf kepada orang yang bersalah berita-berita mereka adalah lacur ila akhir hadis kemudian Salman bertanya ya Rasulullah wa inna hadha lakain Rasulullah menjawab Iwan ladhi nafsi biadih. wa indaha yaktafi rijalu rijal di saat itu ya Rasul ya Salman manusia lelaki-laki berkecukupan dengan lelaki tidak mau perempuan itu artinya homoseksual sebagaimana saya katakan kepada saudara-saudara pada beberapa majelis di Eropa, di Amerika itu homoseksual hampir dibenarkan sampai ada satu gereja namanya The Church of Homosexual gereja homo laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan dan anak-anak muda jejaka-jejaka itu dicemburoni sama lelaki-laki seperti eh, anak gadis dan di saat itu orang laki-laki memirip-miripkan dirinya meniru-niru perempuan dalam pakaian dalam segala-galanya dan laki dan perempuan melaki laki sendiri ya sebagaimana sekarang ada orang laki-laki pakai anting-anting pakai gelang kadang-kadang dia melihat perempuan pakai kaos pakai eh, kaos sampai di pangkal pahanya dia sekarang memakai sampai pangkal paha yang belum insya Allah cuma BH sama rok pendek saja belum tapi saya kira itu menyusul kalau melihat keadaannya ini seorang sudah tidak berpikir Akal itu sudah jarang digunakan orang. Coba orang orang ini maha suci Allah yang telah memberikan akal kepadanya. Kalau dia mau menggunakan akalnya, dia tidak sampai sesat. Apalagi bersinarkan wahyu. Dia akan betul-betul terpimpin. Salman berkata, Ya Rasulullah, apakah hal itu masih akan terjadi? Dia bilang, ada lagi ya Salman. laki-laki daripada umatku berpakaian emas memakai emas tatahalla dhukuru ummati bidzahab wa yalbasuna al-harir wa dibaj mereka menggunakan memakai pakaian sutra wa yattakhiduna juludan numuri sifagan dan kadang-kadang mereka memakai baju daripada kulitnya macan doreng itu karena memakai itu. Bisa juga dari kulitnya macan atau tiruan kelir dari kulitnya macan. Itu dijual. Di zaman ini di mana kita hidup membaca hadis ini. Kemudian Salman berkata, Ya Rasulullah, apakah sampai begitu? Rasulullah SAW bilang, tunggu dulu. Ada lagi. Di saat itu nanti riba akan bumbul tidak ada seorang selamat daripada riba. Wa ta'amaluna bil ribat bil ribati war risha. Wa yud'u din wa yurfa'u dunya. Agama dibanting, dihempaskan ke bawah, tetapi dunia disanjung. Dunia dan segala keduniaan itu disanjung, tapi agama dan yang berbau keagamaan ditaruh ke bawah tidak diindahkan. Manusia hampir semuanya bekerja cuma suap menyuap, ya ta'amaluna berpisah. Artinya tidak bisa kerja kalau sudah ada pakai suap. Qala Salman, wa inna hadha lakainun ya Rasulullah. Faqala i walladhi nafsi biyadih. Ya Salman, wa indaha talaq fala yuqamu lillahi had Rasulullah waktu ditanya oleh Salman apakah itu nanti akan terjadi Rasulullah SAW bilang naam itu nanti akan terjadi dan di saat itu tolak akan banyak orang laki-laki mencerai istrinya dan untuk hadnya Allah itu tidak pernah ditegakkan seperti pencuri dipotong tangannya itu akhirnya surut tidak ada lagi Kalau saudara tanya kenapa ada tolak banyak? Bagaimana tidak banyak cerai? Keadaan waktu ini sudah kabur. Ini orang lebih senang hidup di dalam anarki seksual. Jadi kalau orang hidup dalam kekacauan seks itu lebih senang. Tidak mau mengindahkan hukum Allah. Tidak mau pimpin di rumah. Tidak mau berhati-hati dalam bertindak yang perempuan genit-genitan saling tarik menarik laki-laki laki itu punya suami eh punya istri atau tidak tidak peduli pokok aku menarik laki orang akhirnya tarik-tarikan laki banyak cerai akibatnya Salman bertanya ya Rasulullah apakah itu masih terjadi akan sampai begitu ya Rasulullah Rasulullah SAW alaihi wasallam bilang iya, nafsi biadihi ya Salman وعندها تظهر البينات والمعازف dan di saat itu akan timbul sangres-sangres dan tukang tari-tari balet itu gainat namanya wal ma'azif itu alat-alat instrumen seperti gambus piano, gitar dan segala tabu-tabuan Salman berkata, Ya Rasulullah, apakah sampai begitu terjadi? Rasulullah SAW berkata, Ya Salman, malah di saat itu orang yang kaya daripada umatku pergi haji untuk tamasya. Tapi orang yang pertengahan, tidak kaya, tidak miskin, pergi haji untuk dagang. Ya bawa barang-barang dagangan dan orang yang miskin daripada umatku haji untuk ria dan dalam riwayat yang lain untuk minta-minta di saat itu ya Salman orang belajar Quran bukan karena Allah yata'allamuna al-Quran li ghairillah wa yattakhidhunahu wa Quran itu dijadikan seperti mazmur. Orang Yahudi membaca mazmur itu dibaca dengan suara geremang-geremang gitu, habis itu sudah dianggap dia sudah membaca mazmurnya. Kita juga kadang-kadang kita hataman tapi kita tidak pernah mewujudkan apa yang kita hatamkan itu ke dalam masyarakat kita. Kemiskinan masih tetap, janda-janda yang telantar sampai menjual dirinya juga banyak karena kita tidak mengindahkan ya kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa yakunu aqwamun yatafaqahuna li ghairillah ada orang yang mencari ilmu mencari fikih mencari apa bukan karena Allah karena pekerjaan atau karena dipuji orang atau karena mendapat popularitas. Wa yaksuru auladu zina. Di saat itu banyak anak-anak zina. Anak-anak haram, maaf, maaf. Dan banyak orang yang rebutan dunia. Rakus oleh dunia ini. Sebab daya tariknya dunia sekarang bukan zaman tariknya dunia, bukan daya tariknya dunia di zaman orang masih berkendaraan unta, lain. Sekarang banyak daya tariknya. Kalau orang tidak kuat, bisa rusak imannya, bisa rusak pikirannya, bisa ketarik. Melihat gedung-gedung yang mewah, melihat mobil-mobil yang mulus dan sebagainya dan sebagainya. Salman bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sampai begitu akan terjadi?" Rasulullah SAW bilang, "Ya, ya, ya Salman, itu semua kalau sudah eh, al-maharim dilanggar kalau sudah yang diharamkan oleh Allah dilanggar oleh manusia kalau sudah dosa dikerjakan oleh manusia kalau sudah orang jahat berkuasa atas orang yang baik dan yafshu al tersebar itu kebohongan bohong itu tersebar luas wa tadharul lajaja akan timbul sifat teka daripada kaum muslimin jadi debat misalnya bukan untuk menemukan kebaikan debat untuk menang tidak ketemu akhirnya ujung pangkalnya ini masalah semakin repot Watafshul tafsyul kemiskinan dan kelaparan akan lebih banyak dirasakan oleh umat manusia dewasa itu dan orang saling bangga membangga dengan pakaian ya. al-amra bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kalau ada orang beramar ma'ruf nahi munkar ditangkap, dimarahi. Kenapa kamu bicara begini? وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من في الأمة sehingga orang mukmin di zaman itu nanti ya Salman paling hinanya orang di dalam masyarakat ويظهر قال سفيان وإن هذا لكائن يا رسول الله قال يا سلمان والذي نفسي بيده فعندها لا لا يخشى لا يخشى الغني إلا الفقر di saat itu ya Salman orang kaya tidak takut melainkan pada mis kepada miskin pada kemiskinan pada ke ke kekurangan padahal mestinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang di antara Jumat dan Jumat minta tidak ada orang yang ngulur tangannya untuk memberikan apa-apa saking khawatirnya orang miskin orang tidak mengeluarkan hatta sedikit daripada kekayaannya dan saudara-saudara masih panjang juga ini bab yang membicarakan hampir semua alamat hari kiamat yang sebagian barangkali sudah kita pernah baca di sini tapi ini ada kelebihan yang lain. Eh, saudara-saudara, uh, kemudian acara yang ketiga yaitu menyimpang dari acara ini. Saya baru-baru ini ada seorang teman datang membawa kepada saya satu risalah kecil, brosur kecil judulnya tahlil ya sudah seperti mana biasanya eh, orang tersebut menganggap bahwa tahlil itu adalah bid'ah dan seterusnya saudara-saudara saya minta supaya para ulama mengasihani umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Umat Muhammad ini di dalam saat seperti sekarang, di dalam saat di mana Barat dan Timur ngeroyok umat Islam. Yang dikeroyok itu bukan masalah khilafiah, Yang dikeroyok itu adalah pokok yang besar ini mau ditumbangkan. Dari dadamu, wahai muslim. Karena itu disebarkan paham sekularisasi sekularisasi atau sekularisme itu adalah sebetulnya muradif identik dengan kata unreligious tidak pakai agama cuma mereka begitu hati-hati dalam mengemukakan dia tidak mau bilang tanpa agama tapi dia bilang sekular lebih lunak kalau dia mau nyeret wanita ke tengah dia tidak bilang hai wanita ini dikeluarkan di luar supaya diganyang oleh kaum laki-laki tapi dia bilang emansipasi wanita dan ini keahlian saya dalam saat ini kita ini sekarang di dirongrong di dalam sekularisasi sekularisasi dalam pendidikan dan pengajaran apa latar belakangnya sekularisasi dalam pendidikan dan pengajaran kalau umat Islam tidak diajar agamanya, disekularkan dari agama, berarti nanti dia lama-lama sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Cromer, kita akan cuma niru saja, Yang menciptakan ini adalah Barat. Dalam sidang-sidang Dewan Gereja Internasional di Lucknow, Cromer, Lord Cromer berkata, sekulerkan ini umat Islam jadi jangan diberi tentang agamanya. Kalau kita beritahu tentang agamanya, dia nanti merangkul agamanya terus. Pisahkan dia dengan agama, mulai dari sekolah. Nanti kalau dia sudah besar, dia sudah lupa pada agama. Bahkan kalau dia tidak tahu agama, dia akan memusuhi agama itu sendiri. Jadi dia itu sendiri memusuhi agamanya. Sebagaimana yang Anda lihat di dunia sekarang. Kenapa orang-orang penguasa orang Arab di sana tidak maukan Islam? Kenapa seperti Raja Hussein di Jordan tidak mau Islam? Apa dia tidak tahu Islam? Dia turunan orang Islam. Tapi karena dia dari kecil disekulerkan. Itu sistem barat. Ada satu kaidah dalam ilmu jiwa mengatakan orang yang tidak tahu sesuatu lantas dimusuhi. Biasanya memusuhinya. Orang yang tidak tahu main catur dia bilang, apa catur? Jadi tidak tahu main catur. Orang yang tidak tahu tembungan, dia bilang, apa tembungan? Jadi umat Islam sekarang dijauhkan dari Islam dengan sekularisasi sampai dia benci kepada Islam. Sebab dia tidak tahu apa itu Islam. Kalau kita bilang ini haram loh, ini halal, ini haram. Kabe haram, kabe haram. Marah dia. Dia tidak bilang sami'na wa ata'na. Ufranaka Rabbana wa al masir. Sebab dia dari kecil disebutkan dalam pelajarannya. Kemudian sekularisasi dalam penerangan, dalam mass media yang kita dengar atau yang kita lihat. Majalah-majalah, TV dan macam-macam. Sekularisasi. Ada satu adegan di TV yang kalau tidak salah ada orang datang bilang sama saya, saya tidak punya TV. Dia bilang datang sama saya ada satu adegan bahwa ada satu orang laki-laki bekas pegawai negeri yang dia korup, lalu dia dipecat, akhirnya keluarganya sengsara, akhirnya dia bersedia menjual istrinya. Yang membeli itu dengan tawar-menawar bekas bosnya. Kalau 200 aku belum 200 ribu atau bagaimana understanding dijual saudara-saudara ini sekularisasi ini mempercontohkan sampai ada orang menjual istrinya apa ini dunia saudara-saudara ini sekularisasi majalah surat kabar tidak ada satu zikrullah kemudian rangsangan-rangsangan untuk seks di mana-mana secara yang kita lihat audiovisual atau yang kita baca kemudian sekularisasi dalam undang-undang jadi sekularisasi dalam ta'lim, sekularisasi dalam penerangan sekularisasi dalam undang-undang sekularisasi, sekularisasi dalam segala-galanya ini zaman yang dikatakan oleh kaum imperialis barat zaman kita cekek umat Islam penghabisan Di orang kira umat Islam akan habis sebetulnya tidak demikian Masyarakat muslimin di zaman seperti sekarang ini kita bicara tentang tahlil dan talqin bagaimana saudara punya pandangan bagaimana saudara punya pikiran saya sarankan pada para ulama kasihanilah umat Muhammad sallallahu Islam. Jangan orang, jangan kamu kasih umat Islam menuduh kamu wahai ulama yang seperti ini bahwa kamu ini salah satu daripada tiga ulama yang mau mencari duit atau ulama mencari popularitas membawa barang